Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Semoga kita selalu menjadi orang-orang yang mensyukuri nikmat Allah dan mensyukuri ketika kita bisa mensyukuri nikmat Allah Rabbul Alamin. Karena syukur dan sabar juga merupakan dua sayap yang tidak bisa dipisahkan. Ketika salah satunya lemah, maka tidak akan bisa terbang. Haruslah keduanya sayap, yaitu syukur dan sabar senantiasa seiring dan sejalan. Demikian pula insya Allah, pada pembahasan berikutnya, kita akan membahas perkara-perkara yang termasuk juga melupakan penghidup hati yang bisa menghidupkan hati kita yaitu al-khawf war raja. Qala al-muallif berkata al-muallif penulis beliau mengatakan al-khawf war raja ujanahan bihima yatirul muqarribuna ila kulli maqamin mahmudin yaitu rasa takut dan rasa berharap merupakan dua sayap di mana dengan keduanya akan terbang orang-orang yang mendekatkan dirinya kepada Allah menuju kepada maqamin mahmudin yaitu ke tempat yang mulia, tempat yang terpuji. Maka dengan rasa takut dan berharap kepada Allah, seseorang akan memiliki memiliki kedudukan yang mulia, akan memiliki kedudukan yang terpuji. Wa matiyatani bihi ma yaqta'u min turukil akhirah kullu aqbatin ku'ud. Maka dengan al-khauf raja ini merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala di mana dengan al-khauf roja, dengan rasa takut dan mengharap kepada Allah, maka semua penghalang-penghalang akan bisa disingkirkan, penghalang-penghalang yang menuju kepada negeri akhirat, penghalang-penghalang yang menuju ke jalan menuju negeri akhirat dengan kita mengharap pahala Allah, dengan kita takut kepada siksa Allah, Al-Khawf Raja ini seseorang akan terbang menuju tempat yang mulia. Dan ini merupakan karunia dari Allah di mana dengan keduanya yaitu Al-Khawf Raja yaitu rasa takut, rasa khawatir dan rasa berharap maka akan tersingkirlah gangguan-gangguan yang merintangi jalan kita menuju negeri akhirat. Fala yaqudu ila qurbir rahman wa ruhil jinan مع قوله بعيد الأرجاء ثقيل الأعباء محفوفا wa القلوب jawarih wal والأعضاء illa أزمة raja maka orang seseorang tidak akan bisa mencapai untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Demikian juga anggota badannya tidak akan merasakan tenang. Sementara dia jauh dari al-arja, yaitu jauh dari harapan. Dan dia merasa merasa berat untuk apa? Untuk melakukan apa yang dikerjakan yang untuk mendekatkan dirinya kepada Allah dan mahfufan bimakarihil kulub sementara hatinya penuh dengan maka makaril kulub yaitu uh, tidak mungkin seorang itu bisa mencapai Allah Subhanahu wa taala ya dengan bersama bersamaan beratnya uh, beban yang harus kita lakukan dan mahfufan bimakaril kulub kemudian hati merasa benci, penuh dengan ketidaksukaan, wa masyakil jawarih, dan juga anggota badan kita merasa berat untuk melakukan tersebut wa demikian juga dengan anggota badan yang lainnya illa azimatur roja kecuali dengan kuatnya rasa harap kita kepada Allah Subhanahu wa taala maksudnya akan sangat sulit seseorang untuk bisa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala Demikian juga dengan anggota badannya dia ruhul jinan, yaitu e, terasa ringannya anggota badannya. Karena apa? Karena jauhnya dari apa? Dari rasa harap kepada Allah. Demikian juga beratnya, beban-beban yang harus dipikul. Demikian juga hati penuh dengan rasa berat untuk melaksanakan perintah. Demikian juga anggota badannya berat untuk bertakbir. Kakinya berat untuk melangkah ke masjid kemudian tangannya berat untuk mengulurkan tangan memberikan bantuan kepada orang fakir miskin, bukankah itu semua berat? Maka beratnya anggota badan untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang telah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala atau yang sudah dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya. Bukankah hatinya juga merasa berat? Maka semuanya itu tidak mungkin bisa dilakukan kecuali dengan azimatur roja, yaitu dengan penuh berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. ولا يسود عن نار الجحيم والعذاب الأليم مع كونه محفوفا بلطائف الشهوات وعجائب اللذات إلا سيات التخفيف وسطوات التعنيف فلا بد إذا من بيان حقيقتهما وفضيلتهما وسبل التوصل إلى الجمع بينهما والله الموفق للخيرات للخيرات الهادي لأعلى الدرجات Demikian pula tidak akan bisa menghalangi dari neraka jahim dan dari azab yang sangat pedih. Sementara orang tersebut penuh hati dengan apa? Dengan syahwat. Mahfufan bila taifi syahwat. Penuh dengan apa? Dengan syahwat. Wa'ajaibil lazat. Dan penuh dengan kekaguman-kekaguman terhadap kelezatan-kelezatan dunia ini maka tidak mungkin terhalang dari neraka jahanam orang-orang seperti itu kecuali dengan apa? Siyatut takhfif, yaitu dengan cemeti rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka harus dengan demikian haruslah ada penjelasan tentang dan kita paham tentang penjelasan hakikat dari al-khauf war raja. Kita harus mengerti tentang keutamaan antara al-khauf war raja yaitu rasa khawatir dan rasa berharap. Ya. Dan juga mengerti jalan-jalan yang bisa menuju kepada terkumpulnya antara al-khauf dan al raja Dan Allah Subhanahu wa taala dialah yang telah memberikan taufik kepada siapa saja yang dikehendaki untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Al-hadi li'ala darajat dan dialah Allah yang menunjuk siapa saja yang dikehendaki untuk menuju kepada derajat yang paling tinggi. Pendengar Radio Roja dimanapun saudara berada, semoga Allah Subhanahu Wa Taala selalu membimbing kita di dalam kita beribadah haruslah dengan al khawf war roja, yaitu dengan rasa takut dan juga dengan ar roja. Kenapa demikian? Karena orang yang berbuat dosa, kalau dia putus asa dengan perbuatan dosanya, maka dia akan jauh dan jauh dari Allah Subhanahu wa taala seakan-akan dia akan mengatakan bahwa dirinya tidak akan dibak bakal diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim." Katakanlah wahai hamba-hambaku, orang-orang yang melampaui batas kepada diri mereka sendiri, yaitu orang-orang yang banyak melakukan dosa, La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah Allah yafirud dunuba jami'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa semuanya. Innahu huwal ghafurur rahim. Dialah Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Ikhwan fiddin rahmani wa rahimakumullah, pendengar raja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka seseorang harus memiliki sifat ar-raja, yaitu berharap dan juga memiliki sikap al-khauf dan juga takut. Ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun. Janganlah saudara berputus asa dengan banyaknya dosa. Janganlah saudara berputus asa dengan banyaknya kesalahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Ya ibadi, innakum tukhti'una bil laili wan nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum." Wahai hamba-hambaku, Sesungguhnya kalian ini melakukan perbuatan dosa siang dan malam. Sementara aku mengampuni dosa semuanya, makalah, maka mintalah ampunan kepadaku, aku akan ampunkan. Demikian juga dengan orang-orang yang beribadah. Maka hendaklah dia memiliki rasa khauf, yaitu rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena ibadah yang bisa dilakukan semata-mata merupakan rahmat Allah. Karena ibadah yang dilakukan semata-mata merupakan nikmat dari Allah. Sehingga orang tersebut jangan sombong. Justru hendaklah merasa takut kepada Allah. Jangan-jangan apa yang dilakukannya terdapat di dalam hatinya kecongkakan, kesombongan, keangkuhan. Ibadah yang bisa dilakukannya jangan-jangan dia hanya riak karena karena manusia. Sebagaimana perbuatan orang munafik, mereka melakukan salat, "Idza qamu ila shalah qamu kusala yura'un nas wa la Allah illa qalila." Karena mereka Ketika melakukan sholat mereka malas, cuma ingin dilihat oleh manusia dan tidak ingat pada Allah kecuali sedikit. Maka saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hendaklah ada al wal raja. Kalau kita beribadah, hendaklah ada dalam hati jangan-jangan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita takut kepada Allah. Kemudian ketika seorang melakukan kesalahan, ada roja, ada harapan bahwa Allah Maha Pengampun. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai hamba-hambaku yang mereka melampaui batas kepada diri mereka banyak berbuat dosa dan salah. Janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Apapun dosa kalian yang kalian lakukan, maka Allah akan mengampuninya meskipun sebesar langit dan bumi. Sebagaimana dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Allah Subhanahu wa taala berfirman ya iba ya bani Adam innaka law ataitani bi qurabil ardi khataaya thumma laqitani la tusyrik bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfiratan Oh Tirmizi wahai hamba-hambaku seandainya kau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi dan kau datang kepadaku tidak menyekutun aku dengan sesuatu apapun tidak menyekutukan diriku dengan sesuatu apapun. Engkau minta hanya kepada Allah. berdoanya kepada Allah. Tidak minta kepada kuburan. Tapi minta kepada Allah. Maka aku datang kepadamu, wahai hambaku, dengan ampunan sepenuh bumi. Innahu huwal ghafurur rahim. Bahwa Allah maha pengampun. Kemudian, kalau begitu apa makna ar-roja? Sehingga kita tidak terjerumus kepada kesalahan. Salah dalam memahami kita harus berharap kepada Allah bahwa Allah Maha Pengampun, benar. Bahwa Allah akan mengampuni dosa kita, benar. Tapi bukan berarti kita berbuat dosa dan berbuat salah semua kita, kemudian kita berharap bahwa Allah nanti akan mengampuni. Qala al-muallif, ar-raja wa irtiyahul qalbi lintidari ma Wa mahbubun indah. Makna raja adalah tenangnya hati untuk menunggu apa? Untuk menunggu sesuatu yang dia senangi, untuk menunggu sesuatu yang dia cintai. Untuk menunggu sesuatu yang dia tunggu dan dia senang untuk menunggunya. Itu namanya ar-raja. Wa idza kanatil asbab ghaira mawjudatin fa yusamma al-ghurur, fasbil ghurur wal hamaq alaihi adab. Maka apabila sebab-sebab yang menuju kepada ar-raja tidak ada maka bukan rojak namanya, akan tetapi al-ghurur, tertipu. Wal walhamqo, yaitu al pandir, kebodohan. Alaihi asdaq, maka nama-nama tertipu atau kebodohan itu lebih pas untuk disebutkan kepada orang yang memiliki pemahaman tersebut. Maksudnya apa di sini? Arroja adalah senangnya hati, senangnya hati untuk menunggu sesuatu yang dia cintai. Seperti pemahaman bahwa Allah Maha Pengampun itu benar. Maka kalau tidak ada sebab-sebab yang mendatangkan sesuatu yang dia tunggu, maka itu namanya tertipu. Maka itu namanya kebodohan. Kalau orang mengatakan bukankah Allah Maha Pengampun, kemudian dia melakukan dosa-dosa semaunya, maka itu bukanlah arroja, Bukanlah ar-raja orang yang melakukan dosa semaunya kemudian mengharapkan ampunan Allah. Bukanlah ar-raja, bukanlah berharap kalau orang berbuat dosa nanti saya mau istighfar, kemudian dia istighfar. Bukanlah ar-raja, itu namanya al-ghurur. Itu namanya al-ham, yaitu kebodohan, kepandiran. Itu namanya tertipu. Wa idza kana al-amru maqtu'an bihi fala yusamma raja'an if la yuqal arju tulu asyamsi walakin mungkin an yuqala arju nuzul al -mator. Apabila perkara tersebut seperti itu maka tidak dinamakan roja. Jadi tidak dikatakan yaitu orang itu berharap ketika ada orang mengatakan saya berharap arju ya arju dari kata roja yarju arju aku berharap tulu asyamsi matahari terbit ya kenapa itu tidak dikatakan roja karena matahari itu sudah pasti terbit arju tulu asyamsi. Namun kalau orang mengatakan arju nusul al mator, aku mengharap hujan turun. Nah, maka ini ada namanya harapan. Oleh karena itu, Wakon alima ulama ul kulub an dunya mazra'atul akhirah wal qalbu kal ardi wal imanu kal buzuru fiha kal buzuri fiha wa ta'atu jariyatun majra taklibil ardi wa tathiriha wa majra hafril anhar wa siyaqatil ma ilaiha. Oleh karena itu, para ulama yang memperhatikan masalah hati, mereka mengetahui bahwa dunia ini merupakan ladang bagi negeri akhirat. Sementara hati ini seperti tanah, seperti bumi. Sementara iman itu seperti benih dan amal-amal ketaatan merupakan apa? Jariyatul majrat taklimil ardi wa tathiriha. yaitu merupakan uh, air yang mengalir, tempat untuk mengalir ya di atas tanah dan membersihkan tanah tersebut. Wa majra haful anhar wa ma ilaiha dan juga menjadi apa namanya air-air yang mengalir, tempat mengalirnya air sebagai pengairan terhadap tanah tersebut. Maka dunia merupakan ladang untuk negeri akhirat. Hati merupakan tanah. Sementara iman yang ada dalam hati merupakan benih. Dan benih tidak akan tumbuh. Ya, kalau tidak ada air, maka air adalah ketaatan. Maka kalau ada tanah, ada ladang, ada biji-bijian, kemudian ada air, kemudian ditanam dengan baik, maka akan menghasilkan buah yang baik. Coba kita perhatikan bagaimana para petani yang menanam benih-benih padi di sawahnya. Bukankah sawah, yaitu tanah, mereka olah, mereka mereka airi, mereka siram. Kemudian mereka tanami dengan benih. Kemudian mereka rawat, mereka jaga. Setelah itu tumbuhlah benih buah-buah padi, bulir-bulir padi. Mereka menunggu. Itulah namanya arroja, itu namanya harapan. Kalau seseorang memiliki tanah yang subur, kemudian mereka olah tanah tersebut, lalu disiram dengan air, ditanam dengan benih-benih padi, mereka menunggu harapan, yaitu keluarnya bulir-bulir padi. Mereka menunggu untuk pemanennya, itu namanya arroja. Adapun wal qalbul mustahtir bid dunya al mustaghrab biha kal ardi sabakh allati la yanmu fiha al buzur wa yawm al qiyamah wal hasad wa la yahsud ahadan illa ma zara wa la yanmu بذر إلا من إلا من بذر الإيمان وقل ما ينفع إيمان مع خبث القلب وسوء أخلاقه وكما لا ينمو بذر في أرض في أرض السبخة Wayan bagi an yuqasa raja'u al-abdi al-maghfirata fi raja'i zara. Demikian dengan hati yang tenggelam dengan kehidupan dunia, dengan kelezatan dunia, hati yang tertipu oleh kehidupan dunia, maka itu seperti tanah yang tandus yang tidak bisa tumbuh biji-bijian di situ. Dan hari kiamat merupakan hari panen. Maka tidak ada orang yang bisa panen kecuali apa yang dia tanam dan tidak bisa tumbuh biji-bijian kecuali biji-biji iman. Maka semakin sedikit manfaat iman, kemudian bersama dengan hatinya yang busuk, dengan hati yang buruk, hal akhlakihi dan akhlaknya yang jelek, maka seperti tidak bisanya tumbuh benih-benih di tanah yang tandus. Maka hendaklah dikiaskan seseorang yang mengharapkan pahala Allah, hendaklah dia dikiaskan dengan seseorang yang mengharap kepada tumbuhnya tumbuh-tumbuhan ketika dia mau memanennya. Fakullu man talaba ardan tayyibatan wa alqa fiha badran tayyiban ghairu afnin wala wala masusin thumma amaddahu bima yahtaju ilayhi fi awqatihi thumma naqiya ash-shawqu wal hashish wa kullu ma yamna'u nabat al-badra aw yufsiduhu thumma ya jalasa muntadiran min fadlillahi ta'ala dak as-sawa'iq wal afatil mufsidah ila an yatima zara wa yablugha yatahu sumya intidaruhu raja'an. Maka bagi orang seperti yang saya katakan tadi, ya, yang dia memiliki tanah yang subur, kemudian dia menanam biji-bijian yang baik, bukan biji-biji yang busuk, kemudian dia menunggunya, ya, sampai dia butuh pada waktu ketika panen, dan di situ tanahnya terbebas dari duri-duri, terbebas dari ulat-ulat, dari hama-hama wereng yang lain sebagainya, terbebas tanahnya dari perkara-perkara yang menghalangi tumbuhnya biji-bijian, tumbuhnya benih atau yang bisa merusak. Ya. Kemudian dia duduk menunggu karunia Allah taala ya, untuk menghalangi as sawaid wal afat wal mufsidah, terhalang dari perkara-perkara yang bisa merusak ya sampai sudah sampai kepada musim panen maka orang tersebut dinamakan menunggunya dia itu dinamakan dengan rojaan yaitu mengharap maka ini merupakan permisalan para jemaah ini merupakan permisalan bagi orang yang memiliki sikap rojak yang benar seperti orang yang memiliki sawah ladang yang subur kemudian dia miliki benih biji-bijian yang baik kemudian dia olah tanah dengan baik dia singkirkan, hama wereng dia jaga, kemudian dia airi dengan baik, lalu dia tanami biji-bijian, kemudian dia menunggu, dia melihat ada burung disuruh disingkirkan, ada hama, kemudian di dibasmi dengan obat-obatan yang bisa membasminya. Maka ketika dia menunggu panen, itu namanya rojaan. Rojaan. Namun apabila seseorang memiliki tanah yang tandus, lalu dia melemparkan bijian di tanah itu tanpa dirawat, kemudian tanpa diairi, ada ulat dibiarkan, kemudian dia nunggu hasil buahnya, itu bukan namanya roja. Maka kiaskanlah, ukurlah, bandingkan dengan perkara tersebut bagi seseorang yang suka berbuat maksiat, Kemudian dia suka melakukan kesalahan-kesalahan. Tidak mau beribadah kepada Allah dengan baik. Kemudian dia menunggu ampunan Allah. Ah, nanti kan Allah mengampuni saya. Bukankah Allah maha pengampun? Bukan Allah maha penyayang. Benar. Tapi janganlah mengharapkan ampunan Allah. Dan janganlah mengharapkan kasih sayang Allah. Seperti orang-orang yang menunggu panen. ya di mana dia melemparkan biji-bijian di tanah yang tandus, tanah yang tidak subur, kemudian dia biarkan tidak diairi, kemudian dia biarkan tidak dirawat, tidak dipelihara, ada hama, ada ulat dibiarkan. Sudah tandus, sudah nggak subur tanahnya, sudah nggak dirawat dengan baik, hama-hama wereng kemudian dibiarkan, maka jangan berharap untuk mendapatkan panen. Demikian pula kalau orang suka berbuat dosa, suka melakukan kesalahan, sudah tahu dia melakukan kesalahan, namun dia membiarkan dirinya dalam kesalahan, tidak segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, membiarkan dirinya dia meremehkan apa yang diwajibkan salatnya, terbengkalai kepada kedua orang tuanya, tidak patuh kepada istrinya, dia tidak bertanggung jawab kepada suaminya, dia melawan. Kemudian dia mengharap ampunan Allah, mengharap kasih sayang Allah, dari mana dia mendapatkan semuanya itu? Orang yang mengharapkan ampunan Allah adalah orang-orang yang melakukan kesalahan, kemudian dia segera kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terjerumus lagi, lagi kepada kesalahan, kembali bertobat kepada Allah, memperbaikinya dengan apa? Dengan menjalankan ibadah, memperbaikinya dengan apa? Dengan menjalankan, meninggalkan perbuatan dosa tersebut. Suatu saat jatuh lagi, dia juga begitu lagi bukanlah orang yang roja mengharap adalah orang yang tenang-tenang saja melakukan dosa tidak ada beban kemudian tidak ada tanggung jawab untuk melakukan kebaik uh, tanggung jawab untuk melakukan perintah Allah kemudian dia mengharap ampunan Allah itu namanya al-hamqa yaitu kebodohan itu namanya al-ghurur yaitu apa tertipu maka ikhwan fitin rahimani wa rahmatullah wa in basal badr fil ardi sulbatin sabakha murtafi'ah la yasilu ilaiha al-ma' thumma lam yastaghil bi ta'hud al-badr aslan thumma intadara al-hasad minhu sumiya intidaruhu hamqa wa ghurura la raja'an nah karena itu kalau kita memiliki yaitu al-badr al-badrah awil buzur biji-bijian yang enggak baik kemudian kita tanam di tanah yang kurang subur tanah yang tinggi, tidak mungkin air sampai kepadanya. La yasil ilaiha al-ma, walam yashtagil bi badr aslan. Kemudian dia tidak sibuk, tidak menyibukkan dirinya untuk merawat biji-bijian itu, lalu dia nunggu panen. Suma intadur hasad minhu. Maka menunggu panennya itu dinamakan hamko, kebodohan, kepandiran, wa dan tertipu. Wala rojaan, bukan rojak, bukan mengharap itu. Maka orang yang mengharap adalah orang yang berusaha sudah melakukan kebaikan. Dia sholatnya dijaga, kemudian sama orang tua dijaga, sama anak juga begitu, sama istri bertanggung jawab, sama anaknya sayang bertanggung jawab. Kepada kedua orang tua dia berbakti, kepada tetangga dia berbuat baik, dalam melakukan bisnis dia tidak curang, tidak memakan harta riba. Kemudian suatu saat terjerumus kepada kesalahan, ya lalu dia menyesal dan menangis dan dia rojaan mengharap ampunan Allah maka itu namanya rojaan yang benar orang yang menanam benih padi meskipun orang tersebut sudah berusaha memiliki benih yang baik tanahnya yang subur dirawat dan dijaga kemudian diairi dengan baik ya tahu-tahu ada hujan yang sangat lebat kemudian apa? Kemudian tidak bisa panen dengan baik. Maka meskipun orang itu bisa melakukan amal ketaatan kepada Allah, jangan sombong, jangan congkak, belum tentu amal ketaatannya ini sampai kepada akhir hidupnya. Bukankah demikian? Orang yang menjaga padinya dengan baik pun belum tentu mendapat hasil dengan baik. Tapi orang yang seperti itu dinamakan rojaan mengharap yang benar. Tidak seperti orang yang tidak menanam dengan baik dengan semaunya sendiri. Biji-bijian tidak dipilih dengan sebaik-baiknya. Kemudian ditanam dengan semaunya sendiri. Beribadah dengan semaunya sendiri. Ya, kemudian tidak dijaga, terjerumus ke, ke dalam perbuatan dosa semaunya, tidak menyesal, lalu dia saya akan me, me, mengharap pahala Allah, saya mengharap ampunan Allah, bukankah Allah Maha Pengampun? Benar, tapi tidak seperti itu cara arroja, Cara arroja adalah orang yang menyesali atas perbuatan salahnya. Orang yang mensyukuri perbuatan baik yang bisa dilakukannya. Ketika bisa mengerjakan sholat, dia bersyukur. Ketika dia bisa bersedekah, dia bersyukur. Karena itu merupakan karunia Allah. Karena itu merupakan nikmat Allah. Ketika dia melakukan kesalahan, dia bertobat dia menyesali perbuatannya, meninggalkan perbuatan itu, menangis karena takut kepada Allah, maka ini namanya rojaan. Ya. Adapun orang yang semaunya sendiri melakukan ibadah, orang semaunya sendiri melakukan perbuatan dosa, lalu mengharapkan ampunan Allah, maka itu namanya hamkon wa hururon, kebodohan dan ketertipuan. Maka jauhkan kita dari sikap seperti itu. Ikhwan Fiddin, pendengar Radio Roja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala hendaklah di dalam kita mengarungi hidup dan kehidupan ini haruslah ada al Khawf dan ar-raja. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah 218, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang hijrah, orang-orang yang berjihad di jalan Allah merekalah yang mengharapkan rahmat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Tapi kalau orang beriman, kemudian tidak melakukan amal soleh, tenang-tenang saja. Eh, tidak mau hijrah, tidak mau berjihad di jalan Allah, tidak mau mengerjakan sholat, sholatnya malas-malasan, tidak mau berjemaah atau masjid. Sementara akan datang mem mem memanggilnya sebagaimana pernah ada orang yang buta yaitu sahabat Ibnu Ummi Maktum radhiyallahu taala anhu datang kepada Nabi ya Rasulullah saya buta gak punya penuntun sementara jalanan gelap dan banyak aral yang melintang apakah ada keringanan Rasul bagi saya untuk sholat di rumah apa kata Nabi ya nggak apa-apa karena kamu buta tapi ketika sudah melangkah beberapa langkah dipanggil hal sami'tan nida apakah kamu dengar azan Fakohlah na'am ya, ya Rasulullah fa'ajib maka wajib bagi kamu untuk sholat ke masjid. Jawablah panggilan tersebut. Bagaimana seseorang yang tenang-tenang di rumahnya, ada azan, dia masih di rumahnya, orang sholat masih di rumahnya, kemudian mengharap pahala Allah, mengharapkan ampunan Allah. Dia melakukan dosa semaunya dan seenaknya, kemudian mengharapkan ampunan dan rahmat Allah. Maka orang yang mengharapkan rahmat Allah adalah orang yang mengerjakan sebab-sebabnya innal amanu wal ladzina hajaru fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim sesungguhnya orang yang beriman orang yang berhijrah yaitu hijrah baik hijratul makan atau hijratul amal atau hijratul amil ada hijrah ada tiga macam hijratul makan hijrah tempat dari kesyirikan menuju tempat yang tauhid banyak banyak tauhid dari tempat-tempat yang penuh dengan perbuatan bid'ah dengan perbuatan yang penuh dengan sunnah. Dari perbuatan yang penuh dengan maksiat, maksiat kembali kepada tempat yang penuh dengan ketaatan kepada Allah. Itu namanya hijratul makan. Kemudian hijratul amil, hijrah pelakunya. Di mana hijratul amil ini adalah orang uh, yang apa namanya uh, eh, menghadir orang-orang yang melakukan perbuatan kesalahan. Ya. Dan hijratul amal, hijrah perbuatan. Yang tadinya dia berbuat maksiat, sekarang ketaatan. Yang tadinya berbuat sesuatu yang tidak diperintahkan Rasul, tapi dianggap sebagai ibadah, ternyata tidak ada dalilnya, hijrah kepada sunnah. Kemudian yang hijrah tempat, ya maka inilah yang hijrah. Orang yang seperti itu, wajah itu fisabilillah, dan dia di jalan Allah, maka itulah orang yang dinamakan ulaika yarjuna rahmatallah. Mereka lah yang dikatakan roja orang yang mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Artinya meskipun orang itu bisa berbuat baik, harus tetap mengharap rahmat Allah. Karena apa? Karena bukan perbuatan baiknya yang membuat dia masuk surga, tapi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana firman Allah Tilkal jannatul lati uristumuha bima ta'malun. Itulah surga yang telah diwariskan kepada kalian karena amal perbuatan kalian. Para ulama mengatakan bima bak di situ bak sababiyah. Bak sababiyah yaitu bak sebab bukan amalnya tapi amal jadi hanya jadi sebab. Oleh karena itu Nabi bersabda lan yunjia ahadum minkum amaluh rawahul bukhari tidak akan menyelamatkan salah seorang kalian yaitu amalnya maka meskipun dia beriman bisa hijrah bisa berjihad, bisa melakukan kebaikan-kebaikan apa saja di jalan Allah. Setelah tetaplah, tetaplah dia mengharap rahmat Allah karena bukan amalnya yang memasukkan surga kepadanya, tapi rahmat Allah. Kenapa demikian? Karena dia bisa beramal, bisa melakukan kebaikan-kebaikan, bisa bersedekah, bisa berbuat baik kepada anak dan istrinya, bisa berbuat baik kepada kedua orang tuanya, bisa berbuat baik kepada tetangganya, itu semua semata-mata karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang seperti itu harus tetap mengharap rahmat Allah, bagaimana dengan yang tidak demikian? Maka janganlah mengharap rahmat Allah orang-orang yang tidak melakukan kebaikan dengan sengaja, tapi orang-orang yang terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan dosa, baik itu meninggalkan ketaatan maupun melakukan dosa, tetap jangan putus asa dari rahmat Allah sebagaimana Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat ke-53, "Qul ya, ya ibadiyalladzina asrafu anfus ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, innahu huwal ghafurur rahim." Katakanlah kepada wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, yang banyak melakukan salah dan dosa, yang aniaya kepada dirinya, janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Maksudnya janganlah berhenti, tetaplah lawan, yaitu tinggalkan perbuatan dosa dan lakukan amal-amal kebaikan kepada Allah. Itulah namanya orang yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Pengampun. Pernah satu saat datang seseorang kepada seorang pendeta ahli ibadah tapi tidak berilmu. Ahli ibadah tapi tidak berilmu. Datanglah kepadanya seseorang yang banyak melakukan perbuatan dosa. Saya sudah berjudi, berzina, sudah membunuh 99 orang. Apa kata pendeta tadi? Kamu tidak bisa diampuni oleh Allah. Kemudian dibunuhlah sekalian ahli ibadah ini yang tidak pakai ilmu oleh orang tersebut. Genaplah seratus Lalu datanglah dia kepada ahli ilmu. ia menanyakan tentang dirinya, apakah Allah mengampuniku? Jangan khawatir, Allah mengampunimu, Allah maha pengampun. Kemudian menyuruhlah ahli ilmu ini untuk mendatangi suatu tempat agar dia mencari ilmu di sana beribadah di situ. Berangkatlah orang tersebut, kemudian di tengah perjalanan dia meninggal. Lalu malaikat rahmat dan malaikat azab mereka berselisih Rahmat malaikat rahmat mengatakan orang ini sudah berniat untuk berbuat baik, maka mau dia angkat menuju kepada rahmat Allah. Tapi malaikat azab, oh dia belum berbuat apa-apa. Maka <clears throat> dipanggillah keduanya. Kemudian Allah menyuruh kepada kedua malaikat tersebut agar mengukur tempat yang dia mati. Lebih dekat mana antara tempat yang dia berangkat ke tempat yang dia mati? Kemudian ukurlah lebih dekat mana antara dia berangkat ke tempat mati dan tempat dia mati menuju tempat yang dia tuju. Ternyata apa? Ternyata lebih dekat kepada tempat yang dia tuju bedanya cuma satu langkah. Benarlah apa yang disabdakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Inna ahadakum layak malu bi amali ahli nar hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira' wa yasbiqu al-kitab fayamalu bi amali ahli jannah fayadkhuluha rawahu muslim ada di antara kalian yang melakukan perbuatan ahli neraka di masa hidupnya sehingga dia dengan neraka tinggal satu langkah kemudian ketetapan mendahului dia di akhir hidupnya dia melakukan ahli surga masuklah dia ke dalam surga dialah orang-orang yang tidak putus dengan rahmat Allah dialah benar-benar hatinya bersih mengharapkan ampunan Allah dialah orang-orang yang hatinya jujur mengharapkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang-orang yang dikatakan Nabi inna hadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira' yasbiqu alaihi al-kitab ya'malu bi amali ahli nar yadkhuluha. Ada di antara kalian yang masa hidupnya melakukan perbuatan dari sorga. Sehingga dia dengan sorga tidak ada jarak kecuali satu langkah. Kemudian ketentuan mendahului dia melakukan dia perbuatan ahli neraka, kemudian masuklah dia ke dalam neraka. Maka meskipun kita bisa berbuat baik, jangan congkak, jangan sombong, tetap selalu berharap. Dan inilah harapan roja yang benar, yaitu keluar dari orang yang sudah berusaha berbuat baik, kemudian terjerumus kepada perbuatan salah, lalu dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fiddin rahimani wa rahmakumullah. Tidaklah dinamakan rojak yang benar, bahkan dinamakan tertipu dan kebodohan bagi orang-orang yang suka berbuat maksiat dengan sengaja dalam pengertian seenaknya dia melakukan dosa, seenaknya dia meninggalkan perintah dan ketaatan kepada Allah, lalu dia, ah bukankah Allah maha pengampun? Ah bukankah Allah maha penyayang? Maka ini merupakan sifat dan sikap yang tertipu yaitu orang-orang yang bodoh. Demikian ikhwan fitim, pendengar rojak dimanapun Anda berada. Sampai di sini kajian ini mudah-mudahan bermanfaat dan semoga kita menjadi orang-orang yang memiliki sifat rojak yang benar. Sifat rojak yang sesuai dengan apa yang ada dalam keterangan para ulama, yaitu orang yang berusaha berbuat baik, kemudian dia berharap rahmat Allah. Orang yang terjerumus kepada perbuatan salah, kemudian dia mengharap ampunan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya saya serahkan kembali ini pembahasan belum selesai yaitu insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan berikutnya masalah roja dan khauf. Saya berikan kembali kepada Al-Akh Umar Al-Fadil Hafidahullah Ta'ala Tafadhal Umar. Nah Ustaz Jazakallah khairan atas materi yang antum sampaikan dalam pembahasan sesi kali ini. Demikianlah para pendengar, apa yang beliau sampaikan dalam sesi pembahasan kita di sore hari ini dalam kajian ilmiah yang beliau sampaikan secara langsung. Dan berikutnya kita akan memasuki sesi soal jawab. Akan tetapi kita akan jeda terlebih dahulu, Ustaz. Baik. Nah, para pendengar, untuk sesi soal jawab Anda bisa ikuti setelah jeda berikut ini. الشيطان الرجيم قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون رجع للذاكرين والذاكرة القرآن لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون رجاء راديو دعوة أهل السنة والجماعة للذاكرين والذاكرة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Kembali kita akan ikuti sesi soal jawab yang akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Mahfud Umri Alsi Hafidullah Ta'ala dari pembahasan Tazkiyatun Nufus pada memasuki bab Roja wal Khawf Dan Alhamdulillah Ustaz, kita sudah menerima satu pertanyaan dari penelpon kita yang pertama Ustaz dengan Pak Reno Yang sedang dalam perjalanan di dalam kendaraan Kita akan sapa beliau Ustaz Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya silakan Pak Reno Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya silakan Pak. Iya. Mau tanya Ustaz, ya. apabila kita di rumah sedang uh, memenuhi kewajiban yaitu panggilan ajan atau sholat berjamaah, ya kan? Kemudian di masjid rumah kita ini kebanyakan lingkungan masjid rumah kita selalu uh, melaksanakan uh, sholatnya itu ada bid'ahnya seperti kalau sholat subuh ada kunutnya Terus kemudian setelah ada imam juga yang membaca setelah uh, surat Al-Fatihah walad dolin itu ada sebelum makmum mengucapkan amin imamnya mengucapkan Robi Firli. Apakah itu sudah merupakan tuntunan sunnah terhadap uh, ibadah sholat kita? Apakah itu merupakan bid'ah yang tidak ada tuntunan sunnahnya? Itu aja Ustaz. Ya, cukup Pak Ridwan. Sikap kita selanjutnya terhadap uh, sholat berjamaah itu apakah sah atau tidak sah iya. gitu. Iya, cukup Pak ya, Reno ya. Iya. Ya. Terima kasih Pak Reno. Terima Iya. iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya, adapun untuk sholat subuh yang menggunakan kunut itu ulama memang berbeda pendapat tentang masalah derajat hadisnya. Imam Nawawi mensahihkan hadis itu, namun yang lain mendoakan dan yang kuat adalah hadisnya doaif. Adapun kunut adalah kunut pada sholat witir. Ya, kemudian juga ketika membaca ulab dolin Rabbi Firli juga tidak ada tuntunannya. Ya. Uh, saya berikan kepada penanya, kepada Pak Arun yang bertanya, pernah satu saat uh, sahabat diajarkan oleh Nabi untuk soal doa ketika mau tidur. Ya, dengan doa apa? kalau kamu tidur wudhu seperti wudhu sholat, lalu bacalah doa yaitu Allahumma aslam wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik rawbatan wa rahbatan minka la malja wa la manja minka illa ilaik amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsal kalau kau tidur bacalah doa ya Allah hadisnya sahih ya dari Imam Muslim kalau kau doa dari tidur doa baca doa ya Allah aku pasrahkan hadapkan wajahku kepadamu, aku serahkan semua urusanku kepadamu, dan uh, aku uh, dengan rasa berharap dan takut kepadamu, tidak ada jalan uh, untuk kembali kecuali kepadamu, tidak ada jalan untuk berlindung dan uh, minta perlindungan kecuali kepadamu. Dan aku beriman kepada kitab yang telah kau turunkan. Wabi nabi yikan lagi arsalata dan beriman kepada nabi yang telah engkau utus. Maka sahabat ini hadis ini dari al bara Ibn Azib radhiyallahu taala anhu, maka katanya, bagaimana ya Rasul kalau saya ganti kata Nabi dengan kata Rasul? Ya, yang tadi Nabi mengajarkan wabi Nabi ikan lagi arsalta. Mau diganti dengan wabi Rasul ikan lagi arsalta. Padahal kata Rasul ini ya lebih pas kata sahabat tersebut dengan kata arsalta. Ya, tapi Nabi melarang jangan diganti. Ya, karena apa? Karena al ibadah al aslu fil ibadah al man'u illa ma syuri'ah. Hukum ibadah hukum asalnya adalah yaitu terlarang kecuali yang disyariatkan. Oleh karena itu, Alimah yang rahimahullah taala mengatakan, "Manis tahtana faqad syara'a." Barang siapa menganggap sesuatu yang baik tapi tidak diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, maka dia telah melakukan atau membuat syariat baru. Sebagaimana Allah berfirman, "Am lahum syuraka syara'u min malam dini bihillah." Apakah mereka itu punya sekutu-sekutu yang membuat syariat yang tidak di eh, syariat yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya maka demikian nah, bagaimana sikap kita apakah sholat sendiri tidak jangan jangan sholat sendiri sholatlah bersama kaum muslimin tidak batal sholat bersama mereka dan mereka tidak batal sholatnya ya demikian sehingga tetap harus sholat bermakmum kepada mereka tidak ada masalah Ya, adapun ada yang kesalahan tetap bagi imamnya. Demikian, kecuali imamnya itu sampai kepada perbuatan yang kufur, sehingga jangan sholat sendiri. Ya tidak benar. Harus tetap datang sholat bersama kaum muslimin di masjid. Ya wajib tetap datang sholat bersama mereka. Demikian. Nah, Ustaz. Kita kalau seandainya ada dua masjid set yang satu sunnah yang kemudian yang satu seperti itu, akan tetapi jaraknya dengan yang sunnah agak sedikit jauh, sedangkan yang umumnya tidak manakah yang harus dilaksanakan eh, oleh seseorang saat yang ya. dalam beribadah saat? Ya memang yang lebih utama adalah memilih yang apa namanya sedikit bid'ah dan banyak sunnah ditegakkan di situ atau bahkan tidak ada perbuatan-perbuatan yang menyimpang tidak diajarkan oleh Allah dan Rasulnya itu yang lebih utama untuk kemudian ketika menimbang utama dan tidak utama di sini yang juga perlu diperhatikan adalah masalah dan nafsadah ketika misalkan dia itu hanya melintas dari masjid yang dekat rumahnya, kemudian ke jauh terus dan banyak masyarakat itu melihatnya, maka akan menjadi muskilah. Yang artinya suatu saat akan menjadi masalah. Maka di sini bagaimana yang disebutkan oleh Nasir di dalam kawaid Fiqhiyah ya dan juga di, uh, eh, sebenarnya adalah perkataan Mukoyim, ya maka uh, di antara sebab-sebab ketika kita mengambil yang kurang utama ya untuk meninggalkan yang utama itu ada perkara-perkara yang sekiranya menimbulkan fitnah dan seterusnya ya dan mungkin bisa saja kita gantikan di surat di situ dan kalau ada kesempatan untuk menjelaskan ya, dengan memperhatikan masalah dan masalah bisa dijelaskan ya maka di sini kalau sekiranya mendatangi masjid yang di situ tidak ada perbuatan-perbuatan yang sekiranya tidak diajarkan oleh Allah dan Rasulnya kemudian kita ke sana tidak menimbulkan fitnah itu lebih bagus tapi kalau misalkan menimbulkan fitnah maka bisa di ganti-ganti seperti itu. Demikian, Akhwat. Nah, Sehingga kita mengambil yang kurang utama, ya, e, meninggalkan yang utama karena maslahah yang kita perhatikan. Demikian ini juga disebutkan oleh Imam Qayyim al juga Ibnu Hajar al-Asqalani. Nah, Ustaz. Baik, kita akan angkat kembali pertanyaan dari penelpon kita yang kedua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini Umu? Dengan Umu Hani. Di mana Umu? Di Depok. Ya, silakan Umu pertanyaannya ini anak punya ini sahabat ya dia ingin sekali bertobat tapi dia dulu pernah menjalankan uh, kesyirikan dia memakai susuk gitu Anda mau tanya bagaimana caranya untuk menghilangkan itu Ustaz ya, ya cukup Ibu cukup iya. Alhamdulillah ya. makasih iya. Ustaz ya. sama-sama Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh silakan Ustaz Alhamdulillah ya kita Allah saja senang kepada orang yang bertobat ya melebihi senangnya orang yang kehilangan eh, kendaraannya bersama perbekalannya kemudian dicari ke sana kemari dia tidak mendapatkannya dan dia hampir putus asa lalu tertidur di bawah pohon ya kemudian tahu-tahu kendaraannya dengan perbekalannya ada di sampingnya ya lalu dia saking gembiranya dia mengatakan ya Allah anta abdi wa ana rabbuk ya Allah engkau hambaku dan aku Tuhanmu karena gembiranya kebalik ngomong engkau hambaku waktu Tuhanmu dan Allah mengampuni dia orang itu kenapa karena tidak sengaja dan kegembiraan orang seperti ini ya Allah lebih gembira kepada orang yang bertobat dibandingkan orang yang seperti itu yang kegembiraan orang mendapatkan kendaraan yang kehilangan tadi kalau Allah gembira kepada orang bertobat, bagaimana dengan kita sebagai hambanya melihat saudaranya yang bertobat? Maka kita semua berwajib untuk bergembira dan menyambut orang-orang saudara kita yang mau bertobat kepada Allah. Terutama bertobat dari perbuatan dosa besar yang paling besar yaitu kesyirikan. Yang wajib utama dan pertama harus bertobat. Ya, seperti juga memasukkan barang-barang ya ke tubuh kita seperti susu karena dia menganggap dengan dimasukkan susu seperti itu ada manfaat dan bisa menolak mudarat Kalau dia percaya seperti itu maka itu bisa terjatuh kesyirikan. Wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula syufa'una indallah. Mereka menyembah ya kepada selain Allah yang tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Kemudian mereka mengatakan bahwa sesembahan tersebut mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sampaikan dulu mukadimah ini sebagaimana juga Nabi bersabda ketika memberikan nasihat kepada Abdullah bin Abbas yaitu ifadillah yahfadka yahfadillah tajidu jahak wa idza sa'alta fas'alillah wa idza sa'alta fasta'in billah wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi lam yanfa'uka illa bi syai'in kataballahu lak wa ala an lam illa kataballahu alaik rufiatil wa suhuf Ya kalau engkau minta mintalah kepada Allah Ya, mau minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah, jangan kepada susuk. Susuk tidak bisa menolak bala, tidak bisa mendatangkan manfaat. Ya, seandainya semua manusia berkumpul jadi satu, masang susuk, melindungimu, maka tidak bisa bermanfaat. Demikian seandainya manusia berjadi satu, untuk mencelakakanmu juga tidak akan ada manfaatnya. Semua sudah merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula susuk di sini tentunya ada kerjasama dengan dengan jin dan ketahuilah Allah berfirman dalam surat jin Ayat yang keenam Allah berfirman, "Wa kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jinni fazadum raqa." Bahwa ada sebagian orang minta perlindungan kepada jin dan itu menambah dia dosa, menambah lembah. Surat jin, Allah berfirman dalam surat jin namanya. Yaitu yang ayat ke-6. Maka tidak boleh. Nah oleh karena itu bagaimana cara bertobatnya? Bertobat minta ampun kepada Allah. Tinggalkan. Pertama, harus tinggalkan perbuatan itu. Yang kedua, harus menyesal. Yang ketiga, harus ada keinginan untuk dia cinta kembali kepadanya ya dan yang keempat ikhlas ya ikhlas tinggalkan perbuatan kemudian menyesal jangan ulangi kembali demikian nah Ustaz iya mungkin Ustaz bagaimana dengan orang yang sudah pakai susuk apakah harus dibuang susuknya atau tetap biarkan nah, saja atau bagaimana Ustaz yang yang saya tidak paham bagaimana orang muslim susuk yang saya dengar katanya ada apa emas yang dimasukkan ke dalam TV atau di mana biar kelihatan tampan atau cantik atau dimasukkan tangan biar kelihatan kuat atau gimana. Kalau memang bisa dikeluarkan, ya keluarkan. Ya kalau memang tidak bisa, karena katanya itu memang bisa masuk ya. Karena apa? Karena bantuan jin. Maka sudahlah bertobat kalau memang tidak bisa dikeluarin, maka bertobatlah kepada Allah sebagaimana tadi yaitu ikuti tahap-tahapan tobat dan di samping itu juga banyaklah mengkaji tentang tauhid. Pak, ya. Nah. Man syai'an eh, yuqal ilaih kama qala sallallahu alaihi wasallam barang siapa yang menggantungkan sesuatu akan diserahkan kepadanya demikian Umar nah Ustaz baik kita akan angkat dari pertanyaan uh, pesan singkat yang sudah masuk Ayo. Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi uh, eh, Ustaz, jika rasa khauf seseorang kepada hamba kepada Allah itu berkurang, Apakah hal ini termasuk kurangnya ma'rifatullah dari seorang hamba tersebut dan bagaimanakah caranya agar rasa khub kembali tumbuh pada jiwa seorang hamba dari Eko di Jakarta? Silakan Ustaz. Pertanyaan yang sangat baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihi ulama." Sesungguhnya yang takut kepada Allah itu para ulama. Ini Siapa itu ulama? Boleh dibuka dalam tafsir surat tersebut, ya. Dalam tafsir tafsir Ibnu Katsir, ya di mana uh, Ibnu Katsir menukil perkataan Sufyan Astauri ya, ya, saya baca tadi adalah surat Fatir ayat ke-28 ini nama ya surat Fatir ayat 28 buka dalam tafsir Ibnu Katsir mungkin ada terjemahannya menukil perkataan Sufyan Astauri bahwa ulama itu ada tiga macam ya yang pertama adalah seorang yang mengerti tentang Allah yaitu tentang ma'rifatullah ngerti tauhid rububiyah uluhiyah tauhid asma wa sifat ngerti betul tapi tidak banyak ngerti tentang syariat Allah. Ini masih masuk kategori orang yang takut kepada Allah. Yang kedua adalah orang yang mengerti betul tentang tentang ma'rifatullah, tentang tauhid, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat dan banyak mengerti tentang syariat, maka ini lebih utama dari yang pertama. Dan yang ketiga, orang yang banyak ngerti syariat tapi tidak ngerti tentang Allah, tidak memahami tauhid, tidak memahami ma'rifatullah, maka orang ini tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal billah. Oleh karena itu memang benar, maka dengan apa namanya kurangnya rasa takut, maka kita tambah dengan ilmu yaitu diantaranya ilmu tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama ilmu asma wa sifat. Karena apa? Tauhid asma wa sifat diantaranya Allah ya Maha mendengar, Allah Maha melihat. Maka kita akan malu ya bahwa Allah mendengar apa yang kita omongkan, kita bisikan dalam hati kita. Allah Maha melihat apa yang kita tahu, apa yang kita apa yang kita kerjakan. Ya, kalau kita berdoa Allah yang ketiga dan seterusnya. Demikian Ahmad. Nah, Ustaz. Dan kita akan angkat kembali Ustaz dari pertanyaan pesan singkat dari Irmawan di Pasar Minggu. Assalamualaikum Ustadz barakallahu fikum. Waalaikumsalam, Mufika Barakallah. Ustaz, sebelum Anda menyimak Radio Roja, begitu banyak amalan yang dilakukan yang tidak sesuai sunnah. Apakah ketenangan ketika menjalankan sesuatu yang tidak sesuai sunnah pada saat itu termasuk perbuatan yang diridhoi oleh Allah mohon penjelasan dari Ustadz Assalamualaikum yeah. warahmatullahi wabarakatuh Iya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ketenangan yang dibangun di atas kesalahan tentunya bukan ketenangan yang hakiki ya ketenangan yang hakiki adalah ketenangan yang dibangun di atas al-haq di atas kebenaran ya meskipun membuat goncang jiwa ya bukankah orang-orang yang membela ketenangan, goyak go, jiwanya goncang. Ya. Seperti apa? Seperti firman Allah yang sering kita dengarkan. Am hasibtum an tadkhulul jannah? Ya. Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum massatumul ba'sa wad-dharra zulzilu hatta yaqul ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Apakah kalian mau mengira masuk surga begitu saja sebelum datang kepada kalian ujian orang-orang sebelum kalian dibunuh, di dicambuk dan semuanya disiksa, diboikot sampai mereka goncang jiwanya hatta ya wazurzilu hatta yaqul zurzil yaitu hatinya goncang mereka. Nah, sampai Rasul dan orang beriman bertanya kapan pertolongan Allah datang? Pertolongan Allah pasti dekat, pasti datang. Nah, oleh karena itu ya orang ketika berada di agama Buddha juga tenang. Bukankah demikian? orang yang e, melakukan e, tapa ketapa juga tenang, orang beragama kesesatan-kesesatan juga tenang, merumun mereka, ya, ketenangan versi mereka. Namun ketenangan hakiki adalah ketenangan yang berada di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian orang yang di atas kebenaran juga bisa goncang karena apa? Besarnya dan dahsyatnya gangguan. Maka kalau sudah tahu perbuatan itu tidak ada contoh dari Nabi SAW. Man amila amalan laisa alaihi fawaradun barang siapa beramal tidak ada contoh dari kami tertolak oleh karena itu kecuali tidak tahu mudah-mudahan dimaafkan yang tidak mengetahui semoga Allah memaafkannya dan memberikan petunjuk kepadanya Inna allaha li an ummati al khata wa nisyan wa masugru alaih. bahwa Allah memaafkan dari umatku ini salah tidak sengaja lupa atau karena dipaksa demikian Nah, Ustaz, baik Ustaz kita akan angkat kembali pertanyaan yang ketiga dari penelpon kita dengan Pak Ali Dar di Cinere. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Ya, silakan Pak Ali. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Ini, ini saya mau nanya Ustaz buat perbandingan aja. Nah, ini ada tetangga saya atau teman saya, dia sholat rajin, uh, wirid rajin, zikir rajin malam, tapi dia tidak menjaga lisannya. Bagaimana itu Ustaz orang seperti ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Ya silakan Kalau kita melihat kepada firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar." Bahwa salat itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Dan juga Nabi bersabda, "Awwal ma yuhasabul 'abdu yaumal qiyamah shalah, wa idza saluhat saluha sairu amali, wa idza fasadat fasada sairu amali." Ya, yang pertama kali akan dihisap oleh Allah pada seorang hamba dari kiamat salat. Kalau baik salatnya, baiklah semua amal. Kalau rusak, maka rusaklah semua amalnya. Maka orang yang demikian tentunya ya, maka periksalah salatnya sudah baik atau tidak ya, dari A sampai Z ya. Karena orang yang sholat itu sebagaimana juga disebutkan hadis orang keluar dari sholat ya dia mendapatkan ada mendapatkan seper sepuluh, ada dapat seper sembilan, ada seper delapan, seper tujuh, seper enam, seper lima, seper empat, seper tiga, setengahnya maka beda-beda. Maka disitulah letaknya. Oleh karena itu, tentunya bagaimana perbandingan lebih baik mana orang yang menjaga, menjaga lisan nggak sholat dengan yang sholat tapi belum bisa menjaga lisan tentunya lebih baik orang yang sholat yang belum menjaga lisan karena harapannya adalah sholat mudah-mudahan bisa menahan lisannya ketika terjerumus kemudian istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala Al-Muslim man salimal muslimun min lisanihi wa yadih. Orang Islam adalah orang yang orang lain yang selamat dari lisan dan dari tangannya. Oleh karena itu Syaikh Islam Ibnu Taimiyah mengatakan dalam Al-Aqidah Al-Wasithiyah bahwa ahlu sunnah wal jamaah setelah mereka mengajak kepada usul-usul yaitu berpegang teguh kepada sunnah Nabi, berpegang teguh kepada sunnah para sahabat, berpegang teguh kepada ijma, maka mereka juga mengajak kepada akhlak yang baik ya akhlak yang baik kepada tetangga kepada kedua orang tua akhlak yang baik yaitu menjaga hak-hak orang lain ya karena Nabi mengatakan akmalul mu'minina imanan ahsanul khuluqa Ahlaknya, yang ah, se -se paling sempurna orang beriman adalah akhlaknya yang paling baik kemudian disebutkan juga oleh Profesor Dr. Ibrahim Ar-Ruhaili hafizahullah taala dalam kitab beliau An-Nasihah maka tidak benar orang yang memahami bahwa orang dikatakan ahlu sunnah atau salafi, dia itu hanya memahami atau berpegang teguh hanya kepada akidah saja, tanpa melihat kepada sisi akhlak, sisi suluk, sisi etika, sisi memperhatikan hak-hak orang lain. Itu adalah kesalahpahaman. Dan lebih parah lagi dan tidak bisa ditoleransi. Kalau orang mengatakan, mas, meskipun saya nggak sholat, mas, mulut saya nggak pernah nyakitin orang, salah besar ya salah besar dan jangan sampai dipegang perkataan itu kendala dibuang jauh-jauh yang benar adalah orang yang sholat dan bisa menjaga lisan orang yang sholat yang bisa menjaga tangan orang yang sholat yang bisa menjaga telinga menjaga mata dan semuanya para jemaah semoga Allah memberikan kita taufik demikian Allah. nah Ustaz dan kita akan angkat kembali saat pertanyaan yang keempat dari penelpon kita dengan Pak Hendra yang sedang dalam perjalanan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan pertanyaannya Pak Hendra. Afwan Ustadz, Ana pengen bertanya yang pertama tentang eh, bagaimana apabila kita mau mengikuti sunnah Nabi, sunnah Rasul kita yang mulia, tetapi orang memandang kita itu seperti aneh gitu, Ustaz. Ya, iya Pak. Nah, Eh, bagaimana juga hukumnya apabila kita berusaha melaksanakan sunnah Nabi tersebut, lantas ada, katakanlah ada saudara kita sama Muslim yang mungkin karena ketidaktahuan atau karena keusilannya meledek kita karena kita mengikuti sunnah Nabi seperti iya. janggut kita panjang kayak kambing iya. atau celana kita cingkrang karena kita berusaha untuk tidak isbal tapi diledek seperti awas kebanjiran begitu Ustaz. Iya, bagaimana hukum terhadap orang yang menyelak sunnah Nabi tersebut. Iya, cukup Bapak. Nah, satu lagi Ustaz. Eh, cukup satu saja Pak nanti yang Oh ya Terima, Terima kasih Pak ya. ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya, Bapak dalam perjalanan di atas mobil mudah-mudahan diberikan keselamatan dan hati-hatilah ya. Uh, perhatikan di sini memang Islam datang ya asing aneh. Kita dianggap aneh ketika menjalankan sunnah. Sebagaimana Nabi bersabda, "Badal Islam ghoriban wa sayaudu ghoriban kama bada'a." fatu balil ghuraba. Pertama kali Islam datang dianggap aneh dan asing, ya. Maka akan menjadi aneh dan asing lagi. Maka berbagilah orang-orang yang dianggap asing dan aneh. Bukankah Nabi SAW dikatakan tukang sihir, dikatakan tukang sair, dikatakan, dikatakan orang gila, ya sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an wa kanu idza innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna a inna la tariku alihatina li sya'irin majnun mereka itu dulu ketika disuruh mengucapkan la ilaha illallah, mereka tidak mau sombong, yaitu orang-orang musyrik Quraisy dan mengatakan apakah kita harus meninggalkan tuan-tuan kita karena gara-gara tukang syair yang gila. Ini asing, aneh. Ya para sahabat di boykot, mereka dikatakan. Bahkan sebagaimana Allah berfirman pula dalam Quran surah Al-Ahqaf ayat 11. Ya, wa qala alladziina kafaru lil ladziina amanu law kana khairan ma sabaquna ilaihi Berkatalah orang-orang kafir kepada orang beriman. Orang kafir di sini maksud adalah musyrik Quraisy, elit-elitnya. Dan maksud dengan orang beriman adalah elit-elit Quraisy, orang-orang yang lemah dalam status sosial. Seperti disebut oleh Ibnu Katsir, di antaranya Bilal bin Rabah Khabbab dan lain sebagainya, Ahmad bin Yasir. Berkatalah elit-elit Quraisy kepada Orang-orang yang lemah di kalangan beriman, seandainya Islam itu baik, tidak mungkin mereka mendahului kami. Kenapa? apa? Dianggap aneh, dianggap asing. Orang mulia jenggot yang dianggap aneh. Padahal imam yang empat tidak berbeda. Imam Abu Hanifa, Al-Imam Malik, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad. Semuanya tidak berbeda hukumnya. Kan Nabi mengatakan, ya urkhul luhi, waqasus syawarib, wa majus. Biarkan jenggot, ya, memanjang dan pendekkan kumis. Menyelisih orang-orang majusi. Tidak ada ulama-ulama besar, imam-imam besar berbeda pendapat hal dalam hal ini. Ya. Tapi kenapa? karena memang pertama kali aneh dan dianggap aneh lagi dianggap asing fatu balil ghuraba maka berbahagialah orang yang dianggap aneh dan asing tapi jangan sampai nganeh-nganehi ya tapi orang yang sudah menegakkan sunnah nabi dianggap aneh berbahagialah ya, dan bersabar dan bersabar bagaimana dengan orang yang mencaci maki itu ya maka kalau dia tidak ngerti insya Allah mudah-mudahan dimaafkan oleh Allah tapi kalau mengerti bahwa itu adalah sudah disabdakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di firman Allah Subhanahu Wa Taala masih dicemooh seperti itu maka ancaman Allah kepada mereka adalah sebagaimana Allah berfirman Abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru laqad kafartum ba'da imanikum. Apakah kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada ayat-ayat Allah kalian memperolok-olok? Maka tidak ada alasan bagi kalian. Kalian telah kafir setelah kalian beriman. Maka hati-hatilah seperti itu. Dan kalau kita mendengar seperti itu, wa idza itu ayatillah yukfaru biha wa yustazau biha fala ta'udu ma'hum hatta yahudu fi wa iri Kalau kalian mendengar ayat-ayat Allah ya seperti Quran atau sabda Nabi diperolok-olok, diingkari, kalian jangan duduk bersama mereka, pergilah, tinggalkanlah sampai mereka kembali kepada pembicaraan yang lain. Maka ini ancaman, ya bisa kufur, bisa kafir. Tapi kepada bapak jangan sampai langsung mengatakan, eh kamu kafir karena memperoleh begini tidak boleh. Ya, ini ancaman bukan berarti kemudian konsekuensinya adalah ada eh, apa namanya Lawazim yaitu keharusan konsekuensi mengatakan orang itu kafir tidak hati-hati untuk mengatakan orang kafir. Tapi ini ancaman kepada orang yang begitu bisa kufur, bisa kafir, bisa keluar dari Islam. Demikian, Allah alam. Nah, Ustaz, baik kita akan angkat kembali Ustaz dari penelpon kita yang kelima dengan Ibu Dewi di Manggarai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya silakan Ibu. Pak Ustadz, maaf saya mau semua yang apa yang Pak Ustadz tadi telepon bilang semuanya itu ada di diri saya sendiri. Uh, iya, ya, maaf. Tolong ya. bertanya saja Ibu ya. Uh, maksud saya, saya mempunyai penyakit apa yang harus saya perbuat Pak Ustadz, sedangkan saya sudah bersabar 15 tahun. Sedangkan saya mencintai suami saya dan menyayangi suami saya. Apakah yang harus saya lakukan Pak Ustadz? Saya sudah ke mana-mana, sudah habis-habisan tapi tidak sembuh-sembuh Iya cukup, juga. Gitu, Ibu. Gitu, Pak ya, cukup ya. Iya, ya, paham. Terus ya. ada Pak Ustadz yang bisa menyembuhkan saya, tapi dengan satu cara saya harus membayar 10 juta Pak Ustadz. Tapi saya ada rasa ingin mendorong ke situ, pengen rasa merasa pengen sembuhnya itu Pak Ustadz. Iya cukup ya. Ibu ya. Terima kasih. Iya sama-sama Ibu. Ya, iya. Ya. ya. ya. Uh, Kalau memang kita berbuat salah, kullu bani Adam khata wa huwa itu wabun Setiap bani Adam pasti melakukan kesalahan dan sebaik-baik orang yang mau kesalahan adalah orang yang mau bertobat kepada Allah dan orang yang melakukan kesalahan dimaafkan oleh Allah asalkan jangan sampai ngomong-ngomong ya sebagaimana Nabi mengatakan karena kalau tidak tahu tidak apa-apa Insya Allah memaafkan kalau sudah tahu orang berbuat salah jangan sampai ngomong pada orang lain kullu ummati mu'afa illa al mujahirin ya wa minal mujaharah ya itu setiap umatku itu dimaafkan oleh Allah swt kecuali orang yang terang-terangan. Di antara orang yang terang-terangan adalah dia melakukan kesalahan di malam hari, pagi harinya ngomong-ngomong. Nah ini jangan ya, jangan sampai ngomong-ngomong kepada orang lain. Ya cukuplah apa yang sudah tadi disampaikan dan jangan putus asa kepada penanya. Jangan putus asa sekali lagi. Apa yang harus dilakukan? Banyak istighfar kepada Allah. Banyak istighfar kepada Allah. Ya, insya Allah penyakit yang akan disembuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan penyakit yang ada adalah Sebagaimana Nabi mengatakan, "Idza bi 'abdihi al-khaira ajjala lahu al-'uqubata fid dunya wa idza aradallahu Abdi asy-syarra amsakahu an dambihi thumma yuwa thumma yuwafi yaumal qiyamah." Yom semua yuwafi bihi yaumal qiyamah Kalau Allah menghendaki kebaikan kepada hambanya, maka akan dibalas segera dosa-dosa yang dilakukan di dunia ini. Itu artinya Allah berkehendak baik kepada kita. Kalau Allah mengendaki kejelekan kepada hambanya, keburukan, maka dibiarkan dengan dosanya nanti dibalas dari kiamat yang lebih keras. Oleh karena itu, perbanyak baca istighfar kepada penanya. Perbanyak ya di mana saja kecuali tempat-tempat yang didarang untuk zikir banyak istighfar hafalkan istighfar sayyidur istighfar banyak istighfar kepada Allah karena istighfar itu kunci dari berbagai macam kebaikan berbanyak istighfar kepada Allah. Karena istighfar itu orang tidak punya anak sama alasan Basri disuruh banyak baca istighfar. Orang yang enggak hartanya kurang disuruh berbanyak baca istighfar. Orang yang panennya tidak bagus disuruh berbanyak baca istighfar. Demikian dengan penyakit-penyakit apa saja. Ya, lepaskan dengan istighfar astagfirullah wa atubu dan sebenar-benarnya istighfar sampai menangis kepada Allah. Sudah jangan ngomong kepada orang lain bahwa saya sudah berbuat dosa begini, jangan. Simpan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah memaafkan dan mengampuninya. Sekali lagi kepada siapa saja, kalau berbuat dosa, janganlah ngomong kepada orang lain. Kalau mau ah, harus ngomong, maka pakailah bahasa-bahasa yang sindiran dan seterusnya, atau ngomong kepada orang tertentu, ya berdua, ya atau telepon berdua atau seterusnya. Jangan ngomong kepada orang demikian. Nah, Mungkin juga ingin kami sampaikan juga kepada pendengar apabila ada yang bertanya untuk pertanyaan tidak membuka aibnya sendiri saatnya dan juga mengganti dengan kata ganti orang kedua sehingga tidak terbuka aibnya. Baik, kita akan lanjutkan Ustaz pertanyaan berikutnya dari pesan singkat yang sudah iya. masuk Ustaz. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Uh, Ustadz, apa penjelasan dari bisa jadi dosa memasukkan seseorang ke dalam surga karena rasa rendah diri kepada Allah. Jazakallahu khairan. Silakan Ustaz. Iya. Uh, orang yang berdosa ya, kemudian dia minta ampun kepada Allah, tentunya bukan dosanya yang masukkannya, ya. Allah dengan rahmatnya ya betul bisa membuat orang tersebut minta ampunan Sebagaimana tadi ayat yang mengatakan tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Itulah surga yang telah diwariskan kepada kalian disebabkan amal-amal kalian. Ya, namun orang berdosa cuma merasa rendah diri di depan Allah, kemudian tidak melakukan apa-apa, tidak melakukan kebaikan-kebaikan, tetap melakukan dosa, tapi dia ya Allah saya merasa rendah diri, ya Allah saya merasa dosa, tapi tetap saja melakukan itu, tidak mencoba perbaiki, itu bukan namanya roja, itu namanya tertipu, itu namanya hurur, itu namanya alhamko, yaitu ke kepandiran dan kebodohan. Namun orang yang merasa rendah diri kepada Allah, tentunya dia harus meninggalkan perbuatan dosa itu. Tentunya dia harus melakukan kebaikan-kebaikan Ya, sebagaimana Nabi bersabda ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bertakwalah engkau kepada Allah di mana saja engkau berada dan ikuti perbuatan jelek dengan perbuatan baik karena itu bisa menghapus ya perbuatan jelek baik bisa menghapus perbuatan jelek baik dengan ampunan, dengan sedekah, dengan amal yang baik yang lainnya. Jangan sampai dia tetap berbuat dosa, merasa rendah diri, merasa bersalah kepada Allah, tapi tetap berbuat seperti itu. Itu namanya tertipu. Demikian akhbar. Nah, Ustaz, kita akan angkat kembali pertanyaan dari pesan singkat Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz, bagaimana dengan orang yang berulang-ulang kali melakukan dosa yang sama, padahal dia sebelumnya sudah bertobat, tapi dia tergelincir kepada dosa yang sama. Tapi Allah salah menunjukkannya dan memberikan kemudahan untuk uh, mengikuti dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah hal itu masuk orang yang mendapatkan rasa khauf dan ridhonya Ustaz? Silakan Ustaz. Iya. Selama orang tersebut dengan benar-benar mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian terjerumus lagi kemudian dia berbuat baik lagi, terjemus lagi, ya. Maka kalau dia dalam keadaan begitu, insya Allah mudah-mudahan termasuk orang-orang yang diampuni. Bagaimana dalam hadis yang maknanya, kalau orang terjumus lagi, minta ampun lagi, kemudian terus lagi, minta ampun lagi, sampai tiga kali, sudah aku ampunkan kepadamu. Tapi itu tadi, orang yang yang begitu hendaklah selalu kembali ya ketika dia uh, melakukan kesalahan demikian Nah, Ustaz. Bukan berarti orang ini dianggap tobat sambal, Ustaz ya? Iya, iya toh kapok sambal ya bertobat sambal seperti itu. Asalkan dia memang manusia tidak bisa ditebak. Ya dia kembali lagi kembali lagi jatuh bangun jatuh bangun ya. Makanya di sini jangan dianggap ya jangan salah paham dengan ampunan Allah tadi ya bahwa Allah akan mengampuni saya nanti jatuh lagi bangun lagi. Tapi dia berusaha untuk benar-benar bangun dan memang dia betul-betul jatuh. baru Berusaha bangun dan jatuh betul-betul jatuh lagi maka tetap jangan putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Demikian nah, Ustaz. Kita angkat kembali pertanyaan di pesan singkat Ustaz karena ada pertanyaan yang sangat banyak tentang masalah ini yang masuk dan belum pernah dijawab. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz di tempat anak itu ada kajian pada subuh di mana di mana ustadznya membawakan sebuah dalil dari kitab Fathul Bari tentang bab salat bahwa Rasulullah pernah salat di kubur untuk menyalatkan wanita pembersih masjid. Dia mengatakan ya. tentang bolehnya sholat di kubur ya. dan boleh baca Al-Quran. Yang hal ini jadi kekhawatiran saya terhadap banyak yang hadir akan berdampak buruk. Bagaimana pendapat Ustadz mengenai dalil ini? Terima ya. kasih dari Aidil ya. di Depok. Silakan Ustadz. Ya. Ketahuilah ya bahwa sholat jenazah itu tidak ada ruku, tidak ada sujud. Sehingga ulama ya sebagian mereka juga berbeda pendapat tentang masalah ya surat jenazah itu ya atau sampai-sampai pendapat mereka perbedaan mereka apakah perlu wudhu atau tidak karena memang yang namanya sholat adalah sholat sebagaimana definisi sholat apa definisi sholat yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam, dan diantaranya ada gerakan-gerakan, yaitu ruku diantaranya dan seterusnya. Nah maka di situ ya uh, e, sholat di kubur ini ya tidak seperti sholat yang biasanya, ya ada ruku ada sujudnya. Ya. Kemudian uh, perhatikan apa itu sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat tegas la'an Allah al Yahuda wa Nasoro ittakhadhu kubur ambiyahim masajid Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasoro karena mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka sebagai masjid. Nah ini, perhatikan di sini. Ya. Kemudian Nabi juga mengatakan la taj'alu buyutakum kuburo, jangan jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Karena kuburan sepi, gak ada orang baca Quran. Oleh karena itu baca Quran di rumah. Nah ini, ya. Tapi kadang-kadang kebalik, kadang-kadang kalau di masjid tidak ada zikir rame-rame dikatakan kok kayak kuburan. Nah, berarti kok sepi kayak kuburan? Berarti mengakui dong kalau kalau kuburan itu sepi. Tapi kenapa kok baca Quran di kuburan? Ya, sementara coba buka orang untuk orang yang baca Quran di kuburan eh, dihadiahkan kepada orang mati. Buka surat uh, An-Najm ayat 38 39 dan tolong dibuka tafsir Mukasir yang punya terjemahan Allah berfirman la taziru waziratun wazira ukhra wa laisa lil insani illa ma sa'a ya tidaklah orang menanggung dosa orang lain dan tidaklah bagi seorang dosa yang diusahakannya Ibnu Katsir di situ menukil perkataan Al-Imam Syafi'i dengan jelas dan gamblang ya dan Ibnu Katsir ini madzhabnya Asy-Syafi'i dan Al-Imam Asy-Syafi'i imam besar mujtahid mutlak deretan-deretan imam besar milik umat ini, milik kita semua. Apa kata beliau? Bahwa bacaan Quran yang dihadiahkan pahalanya kepada orang yang meninggal itu tidaklah sampai karena Nabi tidak pernah mengajarkannya dan para sahabat pun juga tidak mengajarkannya. Maka Al-Hafidh Bukhari mengatakan, Laukana khairan, la sabakuna ilai. Seandainya itu baik, pasti para sahabat mendahului kita untuk melakukannya. Tolong supaya apa yang saya katakan ini tidak mengada-ada, tolong benar-benar tolong dibuka, uh, tafsir Ibnu Kasir, ya, surat An-Najm ayat 38 sampai 39 ya dan buka tafsirnya jangan buka hanya terjemahan Quran saja sehingga penjelasan para ulama terutama para ulama yang menjadi panutan kita seperti al hafiz Ibnu Katsir, Al-Imam Syafi'i. Maka orang-orang yang bermadhab kepada Al-Imam Syafi'i, maka lihatlah bagaimana beliau mengatakan bahwa bacaan Quran tidak sampai hadiahnya dihadiahkan kepada orang meninggal. Itu perkataan beliau sendiri, itu oleh al hafiz Ibnu Katsir di mana maksudnya Al-Syafi'i. Demikian, ikhwan. Nah, Ustaz. Baik, Ustaz, kembali kita akan angkat pertanyaan dari penelpon kita. Ya dari ya, maaf, maaf Pak Umar. Ya, ya untuk selanjutnya hmm. yang mengatakan tadi silakan dibuka dalam mengatakan sholat sholat jenazah jenazah tadi Nabi ya hmm. dibuka dalam uh, kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid Ibnu Rusdi menjelaskan ya tentang masalah itu di situ ya bagaimana ulama itu mengatakan bukan sholat seperti sholat biasa karena tidak ada sujud tidak ada ruku Demikian Umar. Ya, nah. Ya. Mudah-mudahan ini menjadi penjelas buat uh, penanya tadi dengan ideal dan selanjutnya kita akan angkat kembali set dari telepon kita dengan Pak Pranojo di Bekasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam warahmatullah. Eh, enggak ini ada ini Pak Ustaz ada di lingkungan kita ini ada seorang istri ini menceritakan pada tetangga-tetangga sekitar bahwa suaminya itu sudah menceraikan itu udah cerai itu dengan suaminya gitu. tapi ternyata uh, suaminya ini masih sering datang ke rumahnya nginep gitu Pak Ustaz ya. nginep nah terus uh, ibu-ibu di sini terutama ini agak resah gitu ini kok si ibu ini kok udah menceret uh, eh, cerita ke tetangga-tetangga katanya udah cerai tapi kok membiarkan suaminya ini uh, datang lagi nih Pak. Tapi memang nggak lapor sama pengurus RT-nya kalau udah cerai, cuma dia cerita-cerita aja sama iya. tetangga-tetangganya. Nah itu uh, dari segi hukumnya kita sebagai lingkungan eh, itu gimana Pak? Ustadz? Jadi uh, dia cerita kayak gitu, terus sementara suaminya masih boleh datang. Iya. Itu kita minta ya, cukup. Ya cukup Pak ya. Ya. ya. ya Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Iya. Maka kita lihat dia tinjau dulu uh, kalau memang khobar itu benar ya kalau salah maka segera uh, diklarifikasi karena berkenaan dengan masalah harga diri orang lain kalau memang itu benar ya maka ada kemungkinan ada berapa kemungkinan apakah dia masih dalam masa masa iddah sudah berapa lama mencerai kalau perempuan yang tidak hamil ya apa namanya idahnya tiga kali masa kuruk haid atau suci Sebagaimana Allah berfirman, "Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru." Ya wanita yang dicerai itu menunggu tiga kali masa haid atau tiga kali masa suci. Maka selama tiga kali masa haid masa cuci itu, maka si wanita ditalak ini masih bersama-sama dengan suaminya. Karena pada, pada akhirnya masih suaminya masih masih berhak mendapatkan tempat, berhak mendapatkan nafkah dan seterusnya. Ya. Nah, kecuali kalau sudah keluar dari itu masa iddahnya, maka sudah nggak menjadi suaminya. Kalau mau kembali lagi harus nikah lagi. Kalau dalam masa iddah, kalau mau kembali lagi namanya tolak roja'i, masih tolak roja'i. Allah berfirman, "Wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihim." Ya, suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka, nggak boleh ditolak dan tanpa perlu nikah lagi. Cukup, cukup dengan ucapan atau dengan perbuatan selama tolak roja'i, selama menunggu tiga kali masa itu masa suci, masa iddah. Nah itu masa iddahnya orang nggak hamil. Kalau masa iddahnya orang yang hamil, ya mungkin dia hamil seminggu atau sebulan. Wa ulatul ahmal ajaluhunna an yadhna hamlahun. Orang yang hamil itu masa iddahnya sampai melahirkan. Nah, kalau kalau masa-masa seperti itu ya nggak masalah dia datang, nggak ada masalah karena masih istrinya. Dan kalau misalkan mau rujuk, nggak perlu nikah lagi, langsung bilang rujuk begitu. Ya, ah, kecuali sudah keluar dari masa iddahnya. Nah ini uh, coba ditinjau lagi karena itu masalah harga diri orang yang nantinya khawatir bisa menuduh orang berzina ya karena menuduh orang berzina pun juga tidak mudah. Allah berfirman, "Wallazina yarmuna al-muhsanat thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum samanina jaldah. Orang yang menuduh orang baik-baik berzina, tidak bisa membawa empat saksi, dipecut 80 kali dan orang nuduh berzina ini menyebabkan menjadi orang bangkrut sebagaimana Nabi bersabda atadrun al-muflis وقالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع فقال إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي وقد ya bahwa tahukah kalau orang bangkrut orang bangkrut adalah kata sahabat nggak punya uang nggak punya dirham Ya, Nabi mengatakan orang yang bangkrut adalah dari umatku yang membawa pahala sholat, membawa pahala zakat, membawa puasa. Tapi dulu di dunia dia mencaci maki orang, mulutnya nggak dijaga ya seperti pertanyaan bapak tadi. Kemudian wakoda fahada, yaitu menuduh orang berzina. Ini demikian Allah. Nah, Ustaz. Baik, kita akan kembali angkat Ustaz dari penelpon kita di Depok dengan Pak Aman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan Pak Aman. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini soal ini Ustaz ini soal jenazah nih. Saya mau jenazah tapi dibagi-bagi uang itu gimana hukum Ustaz? Ya cukup Pak. Ya begitu aja Ustaz. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Silakan Ustaz. Kembali kepada tujuannya kalau yang soal jenazah niatnya dapat uang ya jelas itu salah ya dan itu bisa kesyirikan kepada Allah SWT dosa Nabi mengatakan Allah berfirman dalam hadis kursi man amira amalan la asyraka fihi ghairi ma'i taraktuhu wa syirkahu barang siapa beramal yang tidak ah, kemudian disekutukan dengan selain diriku aku tinggalkan amal dia dan sekutunya rawahu muslim an Abi Hurairah Ya, tapi kalau dia memang niat sholat jenazah dengan dengan sesungguhnya, kemudian dapat uang, ya, maka itu adalah kata Nabi apa? Tilka ajil busrul mukmin. Ya, itu merupakan kabar gembira yang disegerakan bagi orang beriman. Ya, dan hadisnya sahih. Kemudian bagi yang menyumbang, ya bagi yang ngasih, apa tujuannya? Sedekah untuk orang yang meninggal, maka itu sampai pahalanya karena sebagai Nabi ada hadis yang sahih yang menjelaskan kalau kita bersedekah yang pahalanya ditujukan kepada orang meninggal itu sampai ngasih makanan, ngasih uang dan seterusnya. Demikian. Ah, ya. Baik Ustaz, kita akan angkat kembali pertanyaan dari pesan singkat Ustaz. Iya. iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini terakhir apa gimana? Nah, Ustaz, ini yang terakhir Ustaz, ya, insyaallah. Baik, ya. Nah. Ya. Apabila kita sakit yang tidak bisa ditahan sakitnya, bolehkah kita mengeluh untuk menahan sakit tersebut? Ustaz? Apakah ini termasuk juga sebab dari kekurangan ridho kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga harapnya? Silakan Ustaz. Iya. Iya. Ya, ya ta'awwah yaitu mengatakan ah ah mengeluh seperti itu nggak ada masalah tapi kalau mengeluhnya ngomel, ngedumel kata orang Jawa atau dia mungkin marah, itu tidak boleh. Ya, kalau mengeluh karena sakit, ya sakit ya sama. Uh, apalagi mengeluhnya kepada Allah. Innama ashku basri wa ilallah. Sesungguhnya aku mengeluh, mengadu kesedihanku dan kesakitanku hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi mengeluh ya Allah, sakit betapa sakit ya Allah, tidak ada masalah. Ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau mengeluhnya ya sampai apa namanya mencaci maki zaman, ya, mencaci maki waktu, mencaci maki masa, tidak boleh, ya, tidak boleh atau mencaci maki apa yang dihadapinya. Tapi hendaklah mencoba untuk bersabar, yaitu menahan diri meskipun tidak suka dengan cobaan yang dialaminya, atau ridho, atau bahkan bisa bersyukur. Demikian Umar, nah, mudah-mudahan nah, terakhir. Nah. Ya. Hmm. Baik, insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Hmm. Semoga bermanfaat. Selanjutnya kesimpulan dari kajian ini, mari kita memahami roja dengan benar. Sebab kalau salah, ya kita akan menjadi orang yang tertipu. Di mana orang benar? Yang benar memahami roja adalah seperti orang yang menanam bulir atau menanam benih yang baik, ya ditanam di tanah yang subur, disiram, dirawat dijaga dari hama, dari wereng ya. Kemudian dia menunggu panen itu namanya roja. Yaitu orang yang berusaha beribadah, berusaha meninggalkan dosa. Ya. Ketika dia melakukan dosa, dia mengharap ampunan Allah. Itulah maksudnya. Tapi kalau orang semaunya sendiri, ibadah semaunya, berbuat dosa semaunya, lalu mengharapkan rahmat Allah, itu namanya bukan roja, tapi tertipu dan orang bodoh. mudah-mudahan bermanfaat wallahu alam bisawab wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh